Fokus ibadah, fokus beramal saleh, tetapi menyanyiakan ilmu. Amalnya tanpa ilmu, ibadah dengan tanpa ilmu. nggak punya perhatian dengan ilmu. Akhirnya mereka memberontak kaum muslimin dengan pedang-pedang mereka, membunuh umat Islam dengan pedang-pedang mereka. Belum menegaskan walau ibtaghawul ilma kalau seandainya mereka dahulu mencari ilmu, ibadah dengan dengan dengan menggunakan ilmu, niscaya ilmu tadi akan menghalangi mereka dari tindakan tersebut. Kaum di sini ialah kaum Khawarij kalau membaca sejarah kaum Khawarij, kaum pemberontak, kaum radikalis teroris yang mengkafirkan kaum muslimin, yang menghalakan darah kaum muslimin, itu cikal bakalnya adalah suatu kelompok kecil, nggak banyak. Mereka dikenal ibadahnya, sholatnya, puasanya. Mereka pikir, banyak berpikir, di Masjid Bani Hanifah di wilayah Kufah, Irak. Terus seperti itu ya, kecil, nggak banyak orangnya. Semangat ibadah. Tetapi pada akhirnya mereka menjadi sebuah kelompok. Ternyata mereka yang dimaukan beliau dalam sabdanya SAW ketika memberi peringatan kepada kaum muslim dan kaum khawarij karena ibadah dengan tanpa ilmu, amal dengan tanpa ilmu, bahkan berzikir dengan tanpa ilmu, ujung-ujungnya adalah mereka punya pemahaman takfirisme, mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darahnya para sahabat ketika itu, darahnya kaum muslimin. Mereka akhirnya membantai umat Islam dengan pedang-pedang mereka. Karena Amal tanpa ilmu. Ibadah tanpa ilmu. Semangat ibadah dengan kebodohan dia. Nauzubillah. Bidayahnya zikir ibadah tanpa ilmu. Nihayahnya ujungnya puncaknya menghalakan darah kaum muslimin. Allahul musta'an. Juga asar dari Al Hasan Basri rahimahullah juga menjelaskan tentang masalah ini. Orang yang beramal dengan tanpa ilmu. Kata beliau rahimahullahu taala al-amilu ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi tariqa. Orang yang beramal dengan tanpa ilmu seperti orang yang menempuh jalur yang salah. Dia menempuh sebuah jalan menuju ke sebuah tempat tertentu. Dia menempuh bukan jalurnya. Apa akibatnya? Tersesat. Orang yang beramal dengan tanpa ilmu seperti itu. Semangat beramal tanpa ilmu. Dikhawatirkan tersesat. Dia mengamalkan sebuah amal yang dia yakini itu amal soleh. Ternyata amalnya menyimpang. Tersesat. Ini bahaya wal 'amilu 'ala ghairi ilmin yufsidu akthara mimma yuslih. Orang yang beramal tanpa ilmu yang dia rusak lebih banyak dari yang yang diperbaiki. Lebih banyak merusak, banyak mafasidnya, banyak kerusakan-kerusakannya dibandingkan kemaslahatannya. Dikarenakan amal tak terkontrol dan semua dengan tanpa ilmu membahayakan. Beliau mengatakan fadlubul ilma talaban la yadhur bil ibadah. Maka wahai kaum muslimin hendaklah kamu semuanya mencari ilmu yang tidak membahayakan ibadah kalian. Watlubul ibadata talaban la yadhur bil ilm. Cari ibadah yang nggak membahayakan ilmunya. Maknanya gabungkan antara ilmu dan ibadah. Berilmulah, ibadah dengan ilmu. Ibadahlah dan dibangun dengan dasar ilmu. Ilmu ibadah, ilmu ibadah, ilmu amal saleh, amal saleh dengan ilmu, agar. Jangan ilmu saja tanpa ibadah. Ini membahayakan. Atau ibadah saja tanpa ilmu, ini membahayakan. Kalau ilmu tanpa amal, Mohon maaf, itu merupakan sifatnya orang Yahudi. Amal tanpa ilmu sifatnya Nasrani. Muslimin dua-duanya. Ilmu dan ibadah. Ilmu dan amal. Belajar ilmu diamalkan. Amalnya dengan dasar ilmu. Ada. belum mengatakan fa inna qauman talabul ibadata wa tarakul ilma hatta kharaju bi asyafihim ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada kata beliau suatu kaum mereka yang mencari ibadah. Semangat mencari ibadah, beramal, tetapi meninggalkan ilmu sampai pada tingkat mereka memberontak umat Muhammad dengan pedang-pedang mereka. Siapa ini? Kaum Khawarij. Walau talabul ilma, kalau seandainya mereka dahulu mencari ilmu, lam yadullahum ala ma fa'alu niscaya ilmunya tidak mungkin mengajari mereka mengerjakan tindakan itu tindakan mereka menghalakan darah kaum muslimin membantai kaum muslimin memberontak kaum muslimin itu dikatakan karena ilmunya tanpa ilmu tindakan tanpa ilmu semangat beramal semangat beribadah tanpa ilmu ujungnya menghalakan darah kaum muslimin Allahul musta'an. Ini akibat nggak taklim, nggak ngaji. Amalnya tanpa dasar ilmu. Efek yang paling mengerikan sampai menghalakan darah kaum muslimin dan terjadi pada kaum khawarij, kelompok khawarij. para fikum. Hati-hati. Barakallahu fikum. Intinya itu menekankan takkit kepada kita semua ya ikhwan pentingnya ngaji, pentingnya taklim, pentingnya talabul ilmi itu untuk kita sendiri, kita yang punya hajah dengan ilmu, memerlukan yang namanya ilmu, ilmu kita butuhkan untuk semua kehidupan kita, duniawiyah kita, diniyah kita, ukhrawiyah kita. Kita yang meraih pahalanya. Dan efeknya sangat positif. Dengan ilmu meredam hal-hal yang negatif. Semangatlah ya, dalam kan? Pembahasan yang terakhir adalah tentang para ulama. Kedudukan para ulama di tengah-tengah umat ini. Yang dimohon dengan ulama adalah ulama syariah, ulama yang mengerti agama ini. Ilmunya ilmu syar'i, orangnya namanya alim syar'i, ulama yang mengerti agama ini, memahami Al-Quran, memahami hadis, keterangan para ulama yang mengerti agama Allah Jalla wa'ala, paham akidah Islam, paham prinsip keimanan dalam Islam, paham ketauhidan, paham hukum syariat, ibadah dalam Islam, paham akhlakul karimah, paham agama. Dan dia diakui oleh para ulama yang lain sebagai seorang yang alim. Ini diantara cara untuk mengetahui ini, ini, ini, ini orang alim. Ada persaksian dari ulama-ulama sebelumnya yang sudah tersohor dengan ilmunya mengatakan hada alim. Barakallahu Ulama ini dalam Islam dihormati, dimuliakan, kita ambil ilmunya, kita ambil arahannya, kita ambil bimbingannya, kita ambil fatwa-fatwanya, tempat rujukan kaum muslimin untuk bertanya, menyampaikan problematika, solusi persoalan ulama ikhwan. Dan dalam pandangan Islam ulama ini posisinya sangat tinggi, manzilnya sangat tinggi, sangat diperlukan umat di sini Muallim membawakan beberapa asar salaf menjelaskan bagaimana sesungguhnya kedudukan ulama itu. Ada sebuah asar dari Abu Aswad Ad-Duali rahimahullah termasuk tabi'in ahli bahasa. Beliau menegaskan laisa syai'un a'azza minal ilmi. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga dibandingkan dengan ilmu. Belum mengatakan al-muluku hukamun alanas. nas. Kalau para penguasa, para pejabat, para raja itu pemimpin masyarakat yang menghakimi masyarakatnya. Wal ulama hukamun alal muluk. Sementara para ulama hakim-hakim yang memutuskan para raja-raja tadi. Di atasnya para pejabat. Ini masyarakat, ini pejabat, ini ulama paling atas. Itulah ulama dalam pandangan Islam. Barakallahu Maka sebagai para ulama, jangan di bawahnya para hukam. Ulama harus di atasnya para hukam. Barakallahu Juga sebuah asar dari Sufyan Thawri semoga Allah merahmatinya belum mengatakan al-a'malu sayyi'atu da'un wal ulama dawa'u amal-amal kejelekan itu kayak penyakit ulama obatnya al-ulama' fa فَمَنْ يَشْدَى kalau ulamanya sudah berpenyakit, rusak. Lah yang ngobati penyakit siapa? Yang pertama menerangkan posisi para ulama. Mereka itu kayak tabib. Belum mengatakan dalam keterangan yang lain masih surat Thawr rahimahullah. Belum mengatakan masarul alim masarul tabib. Perumpamaan seorang alim kayak tabib, kayak dokter, tabib. La yadu'u dawa'a illa ala mawdhi'idda. Tidak mungkin menaruh obat melainkan untuk penyakit yang sesuai. Itu ulama yang lurus benar, dokter yang benar. Obat ini untuk penyakit ini. Disesuaikan dengan penyakitnya. Di tengah-tengah masyarakat, ulama lah yang mengobati penyakit-penyakit masyarakat. Mereka yang memberi penyuluhan, menyampaikan wawasan ilmiah, bimbingan, bimbingan, menerangkan ini yang baik, ini yang buruk. Ada penyakit masyarakat diobati, diperbaiki dia ilmu mereka. Itu para ulama. Sehingga tinggi menzilahnya. Adanya para ulama, kesehatan bagi masyarakat. Sehat. Apanya ini? Rohaninya. Kalau dokter, sehat jasmaninya. Barakallahu Maka yang kedua, ulamanya jangan berpenyakit. Ulamanya jangan rusak. Kalau ulamanya rusak, ini ulama yang menyimpang, ulama yang justru malah fasik, ahli maksiat, berpenyakit. Lah yang ngobati siapa? Ya ulama yang lain yang ngobati. Lah masyarakatnya. Ya nggak ada yang ngobati ulamanya kayak gitu. Maka yang menjadi alim, menjadi ulama harus sehat berjuang untuk sehat, akidahnya sehat, keimanannya sehat, ibadahnya sehat, akhlaknya sehat, ilmunya sehat, arahnya sehat untuk kemudian menyehatkan umatnya masyarakat. Itu para ulama. Jadi ada dokter hati, ada dokter fisik. Dokter hati namanya Hah? ulama. Hati lo ya, bukan cinta lo ya. Iya. Jangan salah bahasa. Tercinta siapa? Eh? Ya suamimu, ya istrimu. Eh, bukan pacarmu. Nah. Ya namanya tabibul qalbi ulama. Dokter hati itu para ulama yang membenahi rohaniyah kita. Dokter fisik para dokter. Mereka digabung menjadi satu luar biasa. Barakallahu Ini menjelaskan tentang posisi barakafikum para ulama. Ada lagi asar yang lain. Masih menjelaskan tentang kedudukan para ulama dalam Islam. Ada sebuah asar dari Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Jika ulama tabi'in. Beliau mengatakan al-ulama fil ardi mithl nujum fis sama. Ulama di muka bumi ini kayak bintang-bintang di langit. Ida badatin nasi ihtadau biha. Kalau bintang-bintang muncul, dilihat oleh banyak orang, mereka bisa mengambil petunjuk arah dengan bintang tadi. Di ada fungsi bintang apa ya, Pak? Petunjuk arah. Hah? ya? Itu dipakai, dipakai siapa? E, bintang sebagai petunjuk arah itu biasanya. Para nelayan, pelaut. Apa nih? para musafir zaman dahulu musafir di gurun Sahara yang, yang luas itu itu pakai tujuh bintang dan itu bukan sihir ya bukan ibu perbintangan enggak itu sudah asli dimiliki oleh umat manusia ketujuh arah kalau muncul bintangnya orang-orang bisa mengambil petunjuk dengan bintang tersebut wa idza khafiyat alaihim tahayyaru tapi kalau bintangnya sembunyi dari mereka ada kelihatan maka nah, mereka bingung arah kemana ini. Wah kata para ulama. Ulama itu bintang-bintang di langit. Ulama itulah yang memberi petunjuk kepada umat, bimbingan kepada umat, ujangan kepada umat, yang mengarahkan umat. Selagi ada ulama, umat umatnya terbimbing. Begitu ulamanya tiada, ulamanya wafat, umatnya tersesat. Maka hati-hati. Di sini pentingnya memanfaatkan adanya para ulama. Selagi banyak ulama, selagi banyak para masyair, belajar ilmu dari mereka. Ambil ilmunya, resap ilmunya. Minta fatwanya, minta bimbingan dan arahan-arahannya. Barakulahikum. Ada lagi bahasa yang lain. Athar dari Al-Hasan Basri rahimahullah. Juga ulama tabi'in. Beliau mengatakan laulal ulama'u lasaran nasu mithal bahaim. Kalau bukan karena ulama, tentu masyarakat itu kayak hewan ternak. Artinya apa? Ya hewan, tidak ngerti halal haram. Tahunya makan, minum, makan, minum, makan, minum. Tidak ngerti yang namanya halal haram ulama lah yang memberi ilmu kepada mereka, yang menerangkan ilmu kepada mereka dikasih tahu ini yang halal, ini yang haram, kerjakan halal, jauhi yang haram, ini yang hak, ini yang batil, ini aturan agama, bimbingan agama, engkau amalkan, larangan agama kamu tinggalkan. Sehingga membedakan manusia dengan hewan ternak, dengan ilmunya para ulama. itu. Gak ada ulama, ya wis. Ya sekaya hewan ternak, mangan turu, mangan minum tuh tidur, eh, mohon maaf satu itu tidak peduli itu eh, betinanya atau kebetinanya, pokoknya eh, begitulah hewan ternak mengerikan. Ya, wujudnya ulama tengah-tengah umat luar biasa. Bahkan dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, ulama itu lebih sayang kepada umatnya melebihi sayang ibu kepada anaknya, eh, kepada anak. Kata Yahya bin Mu'ad al razi rahimahullah menyatakan Al-ulama'u arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Ulama-ulama itu lebih mencintai, lebih menyayangi, lebih mengasihi umat Muhammad dibanding bapak dan ibu mereka. Dikatakan, "Kaifa dzalik?" Kok bisa begitu? Kenapa? Kalau kata Yahya Razi, di anna aba'ahum wa ummahatihim yahfazunahum min narid dunia. Kalau bapak kita, ibu kita menjaga kita dari api dunia. Dikasih makan, dikasih minum, ben sehat, ye, supaya afiat, jangan terkena marah bahaya. Duniawiya semua. Wal ulama'a yahfazunahum min nar akhirah. Sementara ulama yang menjaga mereka dari api di akhirat nanti. Dari api neraka di kiamat. Dengan tarbiyah ilmunya, bimbingan agamanya, selamat dari api neraka. Orang tua pada umumnya terkait dengan duniawiyah semata. Kalau bapaknya, ibunya alim, wah luar biasa. Selamat dunia akhirat. Barakallahu fikum. Ini posisinya para ulama. Mereka uh, orang yang sangat dimuliakan dalam Islam, sangat dihormati dalam Islam, wajiban muslimin menghormati mereka, memuliakan mereka, mengambil ilmu dari mereka, minta ujangan-ujangan dari mereka, minta fatwa dari mereka, mengembalikan semua e, problematika umat kepada mereka. Mereka punya hak untuk membicarakannya, mengkajinya, memutuskannya, menerangkannya itu para ulama. Barakallahu Kita sebagai kaum muslimin eh, ini poin-poin yang penting terkait dengan para ulama kita. Dan yang paling penting adalah alaikum bil ilmi qabla yuqbad. Adalah kamu mencari ilmu sebelum dicabut ilmu. Wa qabduhu dhahabu ahli. Dicabutnya ilmu dengan wafatnya para ulama. Selagi masih banyak para ulama, para masyayikh, para mubalighin, para duat, para asatid ambil kesempatan untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Barakallahu fikum. Meraih keutamaan dengan talabul ilmi raih fadil dengan tulabul ilmi, raih bahagia dunia dengan tulabul ilmi. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada semuanya taufik dan hidayah, diberi petunjuk, diberi taufik, semangat dalam tulabul ilmi, ngaji, taklim, dengan yang kita mampu lalu mengamalkan ilmu tadi dan semoga diberi taufik untuk bisa menjadi hamba yang salihin yang mutaqin mendapatkan hidayah selama semasa hidup kita, meraih husnul khatimah di akhir hayat kita dan menggapai surga di yaumul qiyamah nanti.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 Barakallahu fikum.